fid din Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah maka dia akan diberi pemahaman tentang agama ini karena bagaimana seorang akan baik kalau dia tidak mengerti agama? Tidak mengerti yang halal dari yang haram, tidak tahu yang sunnah dari yang bid'ah, tidak tahu mana yang tauhid dan yang syirik. Ketika seorang dimudahkan oleh Allah untuk memahami agama ini, maka insya Allah Taala ini adalah tanda bahwa orang ini dikendaki baik oleh Allah swt. Orang ini ya dikendaki baik oleh Allah swt. Wa Taala. Masyiral muslimin hafizakumullah <clears throat> Allah Subhanahu wa taala telah membukakan kepada kita kaum muslimin pintu-pintu kebaikan yang dengannya seorang mukmin, seorang mukminah akan menggapai kebaikan dan kebahagiaan di dunia ini di alam barzakh nanti dan di yaumul qiyamah. Karena kebahagiaan seorang mukmin itu bukan hanya di akhirat saja, bahkan di dunia, di alam barzakh sampai yaumul qiyamah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang abror orang-orang yang menjalankan berbagai macam kebaikan yang diperintahkan oleh agama ini apakah berupa ucapan, berupa perbuatan, mengeluarkan harta atau yang lainnya. Orang-orang abror, orang-orang yang baik. Tentu baik menurut agama. La fi na'im sungguh dalam kenikmatan. Kalimat na'im di sini nakiroh bukan ma'rifat yang sebagian menafsirkan bahwa kenikmatan itu kenikmatan yang umum kenikmatan yang umum bukan hanya kenikmatan di umul kiamah saja di kenikmatan di dunia ini kenikmatan di alam barzah dan kenikmatan di yaumul kiamah jadi orang yang beriman itu selalu nikmat hidupnya seorang mukmin itu selalu full pahala. Kalau dia diuji oleh Allah dengan musibah, dengan penderitaan, dia punya senjata sabar. Tidak berkeluh kesah. Sehingga musibah tadi berubah menjadi pahala. Demikian pula ketika seorang diberi nikmat oleh Allah, dia yakin bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, kemudian dia mensyukurinya nikmat tadi pun mendatangkan pahala ini hidupnya seorang mukmin nanti insya Allah akan saya sebutkan tanda-tanda seorang bernasib baik tanda-tanda seorang nanti di yomul kiamah bernasib baik orang-orang yang beriman karena hatinya mereka dekat dengan Allah kesulitan hidup di dunia ini tidak terasa. Kesedih ibarat angin yang berlalu. Karena sesungguhnya orang yang sempit itu orang yang jauh dari Allah SWT. Orang yang terpenjara adalah orang yang tertahan hatinya dari mengenal Allah dan mencintai Allah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Al-Maksuru Man asarahu hawa Orang yang tertawan yang sesungguhnya adalah orang yang menjadi tawanan hawa nafsunya Apa kata hawa nafsunya diikuti Padahal namanya hawa nafsu itu senantiasa mengarah kepada kejelekan ya, Orang yang menjadi budak hawa nafsunya Sungguhnya orang ini orang yang terpenjara Orang yang tidak bebas hidupnya selalu terkekang dengan nafsunya selalu menjadi tawanan hawa nafsunya berbeda dengan seorang yang hatinya dekat dengan Allah meskipun sempit terlihat oleh manusia tapi dia orang yang luas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau difitnah oleh musuh-musuh agama ini ketika mereka tidak mampu melawan hujah dalil yang dibawa oleh Syekhul Islam Taimiyah mereka memprovokasi penguasa untuk menangkap Ibnu Taimiyah rahimahullah ditangkaplah Syekhul Islam Taimiyah dalam keadaan terdolimi ketika beliau masuk penjara Beliau mengajak orang-orang yang ada di penjara untuk mengikuti agama ini. Berubahlah penjara menjadi pondok pesantren. Berubahlah penjara menjadi pondok pesantren. Maka ahli bid'ah tidak suka karena yang diinginkan oleh mereka Ibnu Taimiyah ini jangan ya berdakwah, berhenti dari berdakwah, dimasukkan ke penjara malah merubah penjara menjadi pondok pesantren akhirnya ya mereka pun memisah ibnu Taimiyah dari tahanan-tahanan yang lainnya ketika dipisah ibnu Taimiyah bukan kemudian sedih karena memang ketika hati itu ya dekat dengan Allah SWT ya, sempitnya ruangan tidak menjadi masalah namun sebaliknya ketika seorang itu jauh dari Allah walaupun bumi ini luas terasa sempit, sumpek. Ketika beliau Ibnu Taimiyah ini dipisah dari yang lainnya, kegiatan beliau pun sehari-harinya menulis. Menulis. Musuh-musuh agama tidak suka. Dia nulis otomatis nanti akan ditebarkan juga kepada masyarakat. Dan yang paling dikhawatirkan oleh ahlul batil oleh orang sesat adalah kesesatan mereka terbongkar kemudian al-haq diikuti oleh manusia khawatir mereka akan kehilangan pengikut kehilangan pengaruh mereka pun ahli bid'ah memprovokasi penguasa rampas bukunya Ibnu dirampas buku-bukunya kertasnya penanya dirampas Ibn Taimiyah mengatakan alhamdulillah tanpa capek-capek saya menyampaikan ilmu ilmu sudah sampai kepada mereka ya kan otomatis penguasa kalau menyita gitu kan dibaca dulu ya kan apa sih isinya berarti kan ilmu sudah apa tersampaikan tanpa harus beli jauh capek-capek menyampaikan kemudian hari-harinya beliau diisi dengan ibadah dengan tilawah Bahkan detik-detik akhir menjelang wafatnya beliau sedang murajah Al-Quran Sedang membaca Al-Quran Ketika beliau membaca surat Al-Qamar Innal muttaqina fi jannati wa nahar Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir Ruhnya dicabut oleh Allah SWT Dalam keadaan tilawatul Quran ketika membaca ayat innal muttaqina fi jannati wa nahar sungguhnya orang-orang bertakwa berada dalam surga dan sungai-sungai ada di surga sebutlah ruh beliau semoga khusnul khatimah Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menghadapi permusuhan ahlul batin beliau mengatakan ma yaf'alu bi a'dai ana jannati fi qalbi apa yang mau dilakukan oleh musuh-musuh terhadapku kebahagiaanku ada di hati ini ya kebahagiaan seorang mukmin di saat dia dekat dengan Allah sehingga seorang akan senantiasa menyikapi perubahan hidup dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala Masyiral muslimin rahimakumullah Kebaikan dengan berbagai macamnya menjadi sebab seorang meraih jannatullah menjadi sebab seorang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya kebaikan dianjurkan atas kita untuk bersegera melakukannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sorga dengan beragam nikmatnya, Allah Subhanahu wa mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk meraih nikmat yang seperti itu hendaklah berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wasari'u ila min rabbikum wa jannatin 'arduha as wal ard Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bersegera, bukan menunda. Karena menunda-nunda adalah salah satu daripada godaan iblis. Ketika seorang mengatakan ah nanti, saya masih muda nanti kalau saya sudah tua. Ketahuilah bahwa ini adalah godaan setan. Sebagian salah mengatakan eh darus saufa fa inau jundun min junudi iblis. Hati-hati kalian dari kalimat saufa nantilah nantilah nanti karena ini adalah salah satu senjatanya iblis salah satu tentaranya iblis agar orang itu jauh dari rahmat Allah Swt. Kebaikan itu hendaknya segera kita lakukan. Kenapa harus segera kita lakukan? Dengan sekian banyak pertimbangan. Yang pertama, yang namanya tekad untuk melakukan kebaikan ada kalanya yang tadinya tekad itu membara bisa jadi tekad itu sudah melemah, melemah, melemah. Ketika seorang di pagi hari kemudian dia ada kesempatan melakukan kebaikan, kemudian dia mengatakan ah nanti sore saja. Apakah dia bisa menjamin? Kalau di sore hari tekadnya bulat tadi sudah masih ada di hatinya, karena hati manusia mudah sekali melakukan, eh, mudah sekali berubah. Yang namanya semangat itu tidak selalu ada. Jadi ketika tekad itu ada dan kesempatan ada segera. Pada satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang pundak ibnu ibnu Umar dengan memberikan nasihat kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abidu sabil wahai ibnu umar jadilah kamu di dunia seolah-olah orang yang asing atau seorang yang penyeberang jalan artinya yang namanya orang <clears throat> melakukan perjalanan dia tidak akan terlena dengan keindahan perjalanan sehingga dia melupakan tujuan. Tujuan perjalanan itulah yang selalu terbetik dalam benaknya. Ya. Dia tidak tertipu dengan indahnya apa panorama yang ia lihat di perjalanan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sangat memahami terhadap nasihat Rasul tersebut Kemudian Ibnu Umar mengatakan ida asbahta fala tangtadiril masa wa ida amsayta fala tangtadir as-sabah. Jika Anda berada di waktu pagi, jangan menunda di waktu sore. Di saat ada kesempatan untuk melakukan kebaikan di pagi hari, segera kamu lakukan. Jangan menunda di waktu sore. Wa ida amsayta fala tangtadir as-sabah. Dan jika Anda berada di waktu sore dan ada kesempatan untuk beramal segera kamu beramal, jangan menunggu sampai esok hari. Kenapa kita dilarang menunda-nunda kebaikan? Yang pertama tadi. Karena yang namanya tekad tidak selalu ada. Ada kalanya tekad itu burat. kemudian ya ketika kita menunda-nunda ketika kita akan melakukannya ternyata tekad tadi sudah melemah dan kita pun menyaksikan dari diri kita seperti itu dan yang terbaik adalah kita mengambil pelajaran dari diri kita sendiri gak usah kita jauh-jauh membaca orang lain diri kita Allah SWT mengatakan Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa mahadhirah sebenarnya manusia itu ngerti tentang dirinya sendiri meskipun dia mengumumkakan seribu alasan ngerti jadi yang pertama kenapa kita jangan menunda-nunda kebaikan di saat kebaikan itu bisa segera kita lakukan karena yang namanya tekad bisa jadi berubah kesemangatan yang tadinya ada kemudian bisa berubah yang kedua jika tekad atau semangat itu terus ada, namun dengan seorang menunda-nunda kebaikan akan bertumpuk-tumpuk tugas. Karena kebaikan tidak hanya satu, tugas itu nggak cuma sedikit banyak. Dengan berlalunya waktu, berlalunya hari, maka tugas seorang muslim itu terus bertambah. Anda ketika tugas ya bertumpuk-tumpuk, maka sangat sulit untuk bisa menjalankan semua dengan optimal. Ada kata bisa dilakukan semuanya pun hasilnya tidak optimal. Kemudian bisa jadi juga ketika seorang menunda-nunda kebaikan di samping akan bertumpuk-tumpuknya tugas bisa jadi ajal atau kematian sudah datang sementara kebaikannya ditunda-tunda tadi tidak bisa dilakukan. Seorang tidak tahu kapan kematian akan datang. Ajal akan datang. Jangan seorang mengatakan ah umur saya masih panjang. Saya masih umur belasan tahun. Ntar kalau saya umur 60 baru saya akan ya bertobat. Akan semangat. Justru sebaliknya. Ketika seorang itu muda, berarti di kekuatannya masih banyak, kesibukannya tidak terlalu, justru disinilah kesempatan beramal. Ketika orang sudah tua, kesibukan banyak, kemudian secara fisik tubuh sudah mulai melemah, pikiran juga mulai melemah, kemudian semangat sulit yang seperti ini. Sulit. Sehingga di antara golongan yang nanti di yaumul kiamah akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah kata Rasulullah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih dan seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan pada Allah yang umumnya pemuda larut dalam kemaksiatan larut mengikuti hawa nafsunya larut ya apa yang ada di masyarakatnya. Namun pemuda ini ternyata mampu mengekang itu semua. Dia melewati masa mudanya ya untuk perkara-perkara yang positif. Maka dia nanti di yaumul kiamah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kebaikan Jangan ditunda-tunda. Selagi ada kesempatan. Karena seorang tidak tahu kapan akan datang pada dia kematian. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyemangati para sahabat dalam beramal dengan menyebutkan janji al-jannah, janji sorga di saat pertempuran berkecamuk atau di saat pasukan muslimin berhadapan dengan kaum kafirin Rasulullah menyemangati para sahabat dengan sabdanya Kumu ila jannatin arduhas samawat wal ard Bersegeralah kalian menuju sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Waktu itu ada salah seorang sahabat dari Ansar mengatakan ya Rasulullah al jannah arduha as-samawat wal ard surga yang luasnya sudah sangat dan bumi orang kalau misalnya dia punya tanah 10 hektar saja rasanya seperti apa mungkin dia tuan tanah orang bagaimana kalau dia diberi oleh Allah sebuah istana dan kerajaan kekuasaan yang sudah sangat dan bumi Bakhin bakhin ya Rasulullah. Bagus bagus ya Rasulullah. Kata Rasul, apa yang mendorong kamu untuk mengatakan bagus bagus? Kata sahabat tadi tidak ya Rasulullah kecuali karena saya berharap semoga saya termasuk orang yang memasukinya. Kata Nabi kamu termasuk yang akan masukinya. Ketika perang berkecamuk. Di tangan sahabat ini ada sekian buah korma yang sedang dia makan dia pun berpikir kalau saya harus masuk ke dalam sorga kalau saya masuk ke dalam sorga harus menghabiskan korma-korma ini terlalu lama maka dia pun lemparkan korma itu kemudian dia maju berperang dan terbunuh bersegera untuk menjalankan kebaikan coba perhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kumu ila jannatin arduha samawat wal ard bersegeralah kalian menuju sorga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dijanjikan oleh Rasulullah adalah sorga bukan harta, bukan tahta, bukan wanita tapi dengan janji sorga tadilah ya terpumpalah semangat para sahabat terpumpahlah semangatan mereka untuk beramal karena <clears throat> dorongan untuk meraih surga Allah itulah kemudian semangat mereka terbomba Masyarakat muslimin rahimakumullah ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak contoh bersegeranya salaf umat ini mendahulu umat ini dalam kebaikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat asar waktu itu tidak seperti biasanya. Beliau selesai sholat biasanya beliau duduk berzikir. Tiba-tiba ketika beliau itu selesai sholat asar, beliau langsung berdiri, ya kemudian melewati pundak-pundaknya sahabat. Para sahabat pun heran ada apa kok Rasulullah nggak kayak biasanya. Rasul pun faham, seolah-olah sahabat pun tanda tanya kan. Rasul mengatakan, Pas saya tadi teringat bahwa di rumah ada sepotong emas atau perak dari harta zakat yang masih saya belum dibagikan. <clears throat> Lalu saya perintahkan orang untuk membagikannya. Artinya tidak menunda-nunda. Teringat bahwa di rumahnya itu ada dari harta yang harus disedekahkan jadi beliau lupa belum ya disedekahkan kemudian beliau ya selesai dari sholat kemudian dipersegera <coughs> menyuruh orang untuk mensedekahkan. Tidak tunggu lama. Beliau pun menyuruh seorang untuk ya membagikan harta tadi sebagai harta zakat atau harta sedekah. Oleh karena itu barakallahu fikum. Ini juga salah satu contoh ya dari contoh bersegera dalam apa kebaikan demikian pula yang namanya sodakoh itu yang bagus itu bukan menunggu sampai seorang itu sekarat baru sedekah sodakoh yang paling utama adalah ketika seorang itu sehat cita-cita tinggi kemudian dipersedekah ini luar biasa afdalus sadaqah ya, paling utama sadaqah wa anta sahihun syahih tak malulugina wa takhsyal faqr seutama-utama sedekah adalah ketika anda dalam keadaan sehat anda dalam keadaan belit dimana ketika anda sehat itu cita-cita sangat jauh Ketika cita-cita itu jauh, orang kadang sulit untuk mengeluarkan hartanya sebagai sedekah. Dan halnya ketika seorang sudah sakit-sakitan, tanda-tanda kematian sudah terlihat pada seorang, kemudian dia baru sedekah. Wajar kalau orang mau mati dia bersedekah. Tapi bersedekah yang utama di saat seorang sehat, kemudian cita-cita itu tinggi, kemudian sedekah. Kenapa lebih utama? Karena sisi perjuangannya luar biasa berjuang untuk melawan hawa nafsu. Nah, nafsu seorang itu inginnya pelit, inginnya menguasai harta, merasa dia yang capek mendapatkannya untuk apa orang lain memanfaatkan ya dari hasil capeknya dia. Terkadang ada pikiran seperti itu. Sodakoh yang bagus yang utama adalah ketika seorang itu sehat, ya, ketika seorang sehat dan dia punya cita-cita yang jauh. Seorang yang dia itu bersedekah, mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya, bukti kalau imannya kuat. Percaya bahwa rezeki di tanah Allah. Yakin bahwa ketika seorang hamba membelajarkan hartanya untuk kebaikan Allah akan ganti dengan lebih baik. Makanya Rasul mengatakan was-sadaqatu Sodako adalah bukti tentang kuatnya keimanan seorang. Sodako itu burhanun. Sodako adalah bukti tentang keimanan seorang. Dia percaya bahwa apapun yang seorang keluarkan untuk kebaikan maka Allah akan ganti. Sampai pun waktu ya yang insya Allah kalian luangkan untuk datang di majelis ini antum meninggalkan kelezatan, antum meninggalkan sedikit dari pekerjaan. Semuanya akan diganti oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian belanjakan untuk kebaikan, maka Allah akan menggantinya. Tentu seorang mukmin yakin dan percaya dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a. <clears throat> Sebagian ulama menyebutkan bahwa di sana ada tiga tanda tiga sifat yang kalau tiga sifat ini ada pada seorang ini pertanda orang tadi bernasib baik kita tidak tahu ya apa nasib kita dan apa nasib orang lain. Ini perkara yang goib. Apa kita nanti akan merasa bahagia atau salah? kita agak ngerti. Namun di sana ada tanda-tanda ya sifat yang kalau ini ada pada seorang pertanda bahwa orang ini insya Allah orang yang masih baik. Tanda yang pertama, idza u'tiya syakar jika dia diberi nikmat oleh Allah dia bersyukur diberi nikmat oleh Allah apakah nikmat harta kesehatan kelapangan hidup dikaruniai anak berbagai macam nikmat dia bersyukur apa itu syukur Bersyukur artinya seorang meyakini bahwa nikmat yang ia dapatkan itu semua datangnya dari Allah. Bukan karena kekuatan dia, bukan karena kepandian dia, namun semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Korun ketika dia memamerkan hartanya yang sangat banyak. Sampai hartanya itu dikatakan kunci lemarinya saja saking banyaknya digotong oleh sekian orang pun keberatan padahal yang namanya kunci lebih kecil dari gembok gembok lebih kecil daripada lemari kan begitu kan belum pernah kita lihat ada kunci lebih gede dari gemboknya gembok lebih gede dari apa lemarinya lah kalau kuncinya saja digotong oleh sekian orang keberatan kayak apa lemari kayak apa isinya Artinya di, diuji oleh Allah dengan nikmat yang melimpah. Dia pun ingin memamerkan kekayaannya di tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel pun ngiler melihat kemewahan hidup yang ada pada Korun. Mereka pun bertanya, dari mana wahai Korun anda mendapatkan harta sebanyak ini? Kata Korun, innama Uti tuhu ala ilmin indi saya punya harta sebanyak ini karena ya kepintaran yang ada pada saya ini karena kepandian saya waliyadubillah menisbatkan nikmat kepada kepandian tidak mengatakan ini nikmat dari Allah pemberian dari Allah tidak dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi saya mendapat nikmat seperti ini karena ya kepandaian yang ada pada saya karena ilmu yang saya miliki lain halnya dengan Nabi Sulaiman alaihi salam ketika dia diberitahu bahwa akan ada kunjungan Ratu Saba dari Yaman ke Palestina ke Syam Nabi Sulaiman ingin membuat kejutan Nabi Sulaiman kumpulkan orang-orang dekatnya atau kumpulkan pasukannya dan Sulaiman punya pasukan yang luas para jin binatang-binatang pun menjadi pasukannya ketika Nabi Sulaiman mengatakan sahabat dari kalian yang mampu mendatangkan singgah sana Ratu sahabat kemari kata Ifrit dari kalangan jin ana atika bihi qabla an taquma min maqami saya mampu mendatangkan sigasana ratu Saba wahai Tuhan sebelum Tuhan berdiri dari tempat duduknya Tuhan dalam waktu yang cepat sekejap perjalanan sholat jauh beribu-ribu kilo bisa didatangkan ini paket super kilat ya kan pesawat yang tercepat pun nggak bisa seperti itu namun di tengah-tengah mereka ada orang yang diberi ilmu kita mengatakan ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfu. Saya bisa mendatangkan sana Ratu Sabah sebelum kedipan Tuhan kembali. Artinya dalam tempo apa? Sekejap kedipan mata kemudian sudah ada di hadapan. Ketika Nabi Sulaiman berkedip, kemudian ternyata sana sudah ada di hadapan. Apa kemudian Nabi Sulaiman menepuk dadanya? Inilah kekuasaan saya. Nabi Sulaiman mengatakan hada min fadli rabbi. Dia beluani aashkuru am akfur. Ini adalah nikmat dari Rabbku, pemberian dari Allah. Allah akan menguji aku apakah aku menjadi orang yang syukur atau orang yang kufur. Korun orang yang kaya Sulaiman orang yang kaya dan punya kerajaan luas Kamu sangat berbeda ketika Korun ditanya dari mana nikmat yang kamu dapatkan Dia mengatakan ini karena ilmu yang saya miliki Sementara Nabi Sulaiman yang Allah beri kekuasaan yang besar Harta yang melimpah, pasukan yang banyak Beliau mengatakan Hada min fadli Rabbi Ini adalah nikmat dari Rabku Nikmat dari Allah Sangat berbeda ya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman dalam menyikapi nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seorang dikatakan mensyukuri nikmat Allah manakala dia meyakini bahwa nikmat yang ia dapatkan semata-mata pemberian dari Allah. Kemudian juga dia menggunakan nikmat untuk kebaikan. Kalau kesehatan dipakai untuk kebaikan, waktu dan umur untuk kebaikan, karena masyarakat muslimin Umur yang Allah berikan kepada kita bukan pemberian cuma-cuma Kesempatan yang Allah berikan kepada kita bukan pemberian yang kemudian tidak akan ada pertanggungjawabannya Tidak Kaki seorang hamba tidak akan bergeser di sisi Allah SWT Sampai ditanya Tentang umurnya untuk apa dihabiskan Masa mudanya untuk apa dia pergunakan Hartanya dari mana ia dapatkan kemana dia belanjakan dan ilmunya seberapa yang sudah diamalkan jadi masyiral hibar rahmatullah bahwa nikmat bukanlah pemberian cuma-cuma ketika pada satu saat di siang hari yang terik Rasulullah keluar lapar waktu itu lapar Rasulullah manusia biasa manusia biasa beliau lapar beliau sakit ketika beliau berjalan di siang hari bertemu Bakar Rasul bertanya oh ya Bakar kenapa kamu keluar di saat yang seperti ini orang pada istirahat di rumah panas terik kata dia alju ya Rasulullah saya lapar ya Rasulullah kata Rasul saya juga merasakan seperti yang kamu rasakan Kemudian mereka jalan, bertemu dengan Umar sama. Umar mengatakan aljo ya Rasulullah. Kemudian mereka pergi ke rumah Abu Haytham Al Ansari radhiyallahu anhu. Waktu itu kata istrinya Abu Haytham sedang pergi mencarikan air untuk kami sebentar lagi akan pulang. Betul. Tidak lama pulanglah Abu Haytham Melihat di rumahnya ada tamu-tamu agung beliau pun sangat bahagia Beliau pun langsung membawa mereka ke kebunnya. Digelarkannya gelaran, hamparan. Kemudian Abu Hasan naik di atas pohon kurma, memetik kurma yang apa namanya? Rutop. Kurma basah yang segar. Dihidangkan. Beliau pun mengambil air minum, dihidangkan. Kemudian dengan cepatnya beliau menyembelih kambingnya kemudian masak kemudian dihidangkan. Bahagia sekali. Ya, didatang oleh tamu-tamu agung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dengan uh, ketika ya, mereka Rasul dan para sahabat ketika menyantap hidangan yang lezat seperti ini. belum pernah mengingatkan nikmat ini akan ditanya nanti di yaumul kiamah. Nikmat seperti ini akan ditanya nanti di yaumul kiamah. Allah SWT mengatakan, Summalatus alunna yauma idin anin na'im kemudian nanti di yaumul kiamah kalian akan ditanya tentang nikmat ya seorang butuh untuk diingatkan di saat-saat seorang itu merasa kebahagiaan sehingga kebahagiaan tadi jangan kemudian melenakan seorang melalaikan seorang ini semua adalah pemberian yang akan ditanya oleh Allah nanti di yaumul kiamah. Jadi barakallahu fikum. Seorang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan nikmat untuk kebaikan. Karena harta yang diterima oleh seorang itu akan ditanya dari mana harta itu Anda dapat dan kemana Anda belanjakan. Jangan sampai nikmat membawa sengsara, nikmat membawa laknat. Adalah nikmat mengarah kepada taat nikmat dari Allah ya kita gunakan untuk kebaikan ketika Aisyah radhiallahu anha melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakinya bengkak karena saking lamanya berdiri untuk tahajud Aisyah sebagai seorang istri tercinta beliau pun menaruh belas kasihan kepada suaminya kepada Ar-Rasul Ya Rasulullah Mengapa anda sesemangat ini Sampai kaki anda bengkak Karena lamanya berdiri tahajud Bukankah Allah sudah menjanjikan Allah akan mengampuni segala kesalahan kami? Yang sudah dan yang akan datang pun Sudah dijanjikan diampuni kalau ada kesalahan Kata Rasul Ya Aisyah Afala uhibbu an aku naab abdan syakuro. apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur jadi seperti inilah bentuk syukurnya seorang hamba menggunakan nikmat untuk kebaikan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada keluarga Dawud kekuasaan yang melimpah harta yang banyak Allah mengatakan i'malu ala Dawud syukran wa qalilum min ibadiyas syakur Beramalah kalian wahai keluarga Dawud sebagai wujud mensyukuri nikmat Allah. Beramalah kalian wahai keluarga Dawud dalam rangka mensyukuri nikmat Allah ketika mereka diperintahkan seperti ini tidak ada dari keluarga Nabi Dawud kecuali di sana ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang berzikir. Maka Nabi Dawud alaihi salatu wasalam yang diberi oleh Allah kekuasaan yang luas, beliau pun tidak terlena dengan kenikmatan tadi. Beliau senantiasa menjalankan ibadah dan ketaatan pada Allah. Nabi Dawud itu kalau tidur setengah malam, saya itu bangun sepertiganya kemudian sebelum subuh istirahat lagi untuk nanti salah subuh dalam keadaan sudah segar untuk tubuhnya ada hak dan untuk Allah ada ada hak dan adalah Nabi Daud beliau sehari berpuasa sehari tidak berpuasa ini puasa Dawud ya kan ya ini puasa paling afdalnya puasa sehari puasa sehari tidak puasa ini sebagai bentuk syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan nikmat untuk kebaikan. Ini tanda orang yang berbahagia. Tanda bahwa orang ini bernasib baik nanti di hadapan Allah. Jadi yang pertama tanda atau ciri seorang nanti di yaumul kiamah dia bernasib baik apabila dia diberi oleh Allah pemberian dia bersyukur yang kedua, wa idabtu dia sabara dan bila seorang diuji oleh Allah dia bersabar. Hidup ibarat roda yang berputar. Sesekali kita di atas, sesekali kita di bawah. Terkadang kita bahagia, terkadang kita sengsara. Terkadang kita punya harta yang mungkin ya mencukupi kita terkadang harta kita tidak mencukupi kebutuhan kita perubahan hidup selalu menimpa siapa saja dan hanya orang yang berimanlah yang benar dalam menyikapi perubahan hidup makanya Rasulullah mengatakan ajaban di amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair perkara seorang mukmin sangat menakjubkan. Semua perkaranya baik. Jadi seorang mukmin itu full pahala selalunya ya. Dapat pahala. Mau dalam kondisi seperti ini atau seperti itu, terus isinya pahala. In asabathu sarra'u syakar. Kalau seorang mukmin dia mendapat nikmat dia bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabar. Kalau dia diuji dengan kesulitan dia bersabar. Ini hanya dimiliki oleh orang yang beriman. ada pun orang kafir nggak seperti ini. Diberi nikmat foya-foya, hura-hura. Diuji mereka berkeluh kesah. Dan mukmin. Ya. Hidupnya antara syukur dan sabar. Karena ada yang bertanya, mana yang lebih utama <clears throat> antara orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Pendapat ulama di sini bermacam-macam. Ada nah, yang mengatakan orang kaya yang bersyukur lebih utama dari orang miskin yang bersabar. Karena orang yang kaya dia bisa beramal untuk dirinya dan bisa membantu orang lain. Sebagian ulama lain mengatakan orang yang miskin yang bersabar lebih utama dari orang-orang kaya yang bersyukur karena orang-orang miskin dari kaum muslimin akan masuk dalam surga 40 tahun sebelum orang-orang kaya orang-orang kaya masih dihisab hartanya hartanya akan dihisab dicecar dengan pertanyaan semakin banyak harta semakin apa banyak pertanyaan ya yeah satu persatu ini dari mana kamu dapatkan dan kemana dibelanjakan orang miskin apa yang dihisap dari hartanya namun wallahu taala alam ya dari pendapat-pendapat tersebut kalau kita melihat syukur itu wajib sabar juga wajib berarti memang ya sepadan maka kalau memang sama-sama wajib maka yang punya nilai plus yang keimanannya lebih itulah yang lebih apa utama kan seperti itu yang keimanannya lebih ya itu yang utama dihikayatkan dihikayatkan diceritakan ada seorang wanita cantik ya dia mendapat seorang suami yang jelek ini cinta. Ya. E, maka istrinya mengatakan, wahai suamiku, kita semua ini di dalam sorga nanti. Kata suaminya, kok bisa kamu ngomong seperti itu? saya dan kamu dalam sorga. Iya kata istrinya. Kamu diuji oleh Allah punya istri yang cantik kamu bersyukur dan saya diuji punya suami yang jelek seperti kamu saya bersabar ya, orang yang syukur dan sabar masuk dalam surga paham ya nanti antum ya pahami cerita ini Hah? la haula wala quwata illa billah ya kan ya. kamu ya suami diuji oleh Allah punya istri seperti saya cantik seperti ini mau bersyukur dan saya diuji punya suami yang jelek seperti kamu saya bersabar syukur dan sabar di sorga la haula wala quwata illa billah ya kesabaran adalah sifat seorang mukmin. Nanti para malaikat ketika menyambut ahlul jannah penghuni sorga ketika mereka menginjakkan bumi sorga para malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum salamun alaikum bima sabartum kesejahteraan senantiasa menyertai, menyertai kalian disebabkan kesabaran kalian Salamun alaikum bima sabartum. Lihat kesabaran menjadi sebab seorang meraih surga Allah. Coba dia sambutan para malaikat kepada penghuni surga. Salamun alaikum bima sabartum. Semoga kesejahteraan senantiasa menyertai kalian disebabkan sabarnya kalian dulu, di dunia. Sehingga kesabaran meskipun pahit, tapi dia akan lebih manis dari madu ya dahulu dikatakan as-sabru kasaybiri murun fi madaqatihi walakin akibatu ahlam dal hasan yang namanya sabar itu kayak namanya yaitu brotowali apa itu brotowali jenis tanaman herbal yang apa merambat yang pahitnya nggak ketudungan untuk jamu pahitnya nggak ketudungan sudah as-sabru kasaybir murun fi madaqatihi sabar itu kayak Broto Wali nanti browsing ya Wali itu apa asal ada jenis tanaman yang merambat yang itu untuk yang untuk jamu ya kan pahit pahit rasanya akan tetapi hasilnya lebih manis dari apa dari madu lakin akibatuhu ahla minal asal para sahabat mereka bersabar ketika mengemban dakwah ini ujian dan cobaan hidup mereka hadapi siksaan semoohan dari orang-orang kafir pun mereka ya sudah terbiasa dan Allah tidak membiarkan orang-orang beriman senantiasa tertindas akan tiba saatnya mereka dimuliakan oleh Allah dan menguasai bumi ini dan ternyata betul para sahabat yang dulu mereka di awal-awal Islam hidup sengsara bukan hanya sengsara ekonominya bahkan mereka pun ya mendapatkan teror fisik dan mental dari kaum musyrikin kemudian ketika mereka terus bersabar Allah muliakan mereka siapa yang menyangka seperti sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas misalnya yang dulu dia teringat ketika baru tujuh orang dari kaum muslimin dia mengingat ya ketika dulu masih tujuh orang yang masuk Islam bagaimana permusuhan orang-orang kafir ekonomi mereka sulit sampai kata ya saat Ibn Abi kami makan akar-akar pohon kami makan dedaunan sampai pecah bibir-bibir kami sampai ada sebagian dari kami yang maaf beraknya seperti ya kambing ya, karena yang kami makan adalah dedaunan tapi ketika mereka terus bersabar dan istiqomah, men Allah SWT angkat kedudukan mereka. Saat contohnya salah sahabat yang menjadi gubernur wilayah Kufah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ibn Arad dan lain dari sahabat ketika mereka sabar mereka diangkat oleh Allah jadi sebenarnya kemenangan sudah di depan mata asalkan seorang itu sabar dan terus istiqomah seorang barakallahu fikum akan bisa bersabar terhadap musibah yang dideritanya dengan dia melihat betapa besarnya pahala bagi orang-orang bersabar seorang akan bersabar terhadap ujian hidup apakah sakit, penyakit dan kemiskinan dengan dia melihat bahwa musibah-musibah dunia adalah salah satu sebab seorang itu diampuni oleh Allah. Allah memberikan sentuhan kasih sayang pada hambanya pada musibah yang Allah timpakan sebagaimana Allah memberikan sentuhan kasih sayangnya pada nikmat yang Allah berikan ketika ada seorang muslim tubuhnya tertusuk oleh duri maka ini menjadi sebab dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Tiada seorang muslim yang tertimpa dengan satu musibah kecuali itu menjadi sebab diampuninya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini seorang pun bersabar. Dan seorang pun akan bersabar ketika dia melihat orang lain ternyata masih terlalu banyak orang yang hidup lebih sengsara dari dia. Kalau dia sakit, dia berjalan sempoyongan makan pun rasanya pahit, tapi dia masih patut bersyukur ada orang sakit gak bisa apa-apa Maka disuapi kemudian dia nggak bisa berdiri dia melihat orang lain lebih parah dari dia maka dia akan bersyukur akan bersyukur bahwa masih ada yang lebih berat dari dia jadi orang akan bersabar ketika menghadapi musibah ketika dia melihat ada orang lain lebih parah lebih berat ujian daripada dia taruhlah dia memperkirakan nggak ada dia orang paling berat sudah ya di daerahnya orang paling berat ujiannya maka dia pun masih patut bersyukur karena ada orang diuji ya diberi musibah pada agamanya apa musibah yang menimpa agama seorang di mana seorang yang tadinya semangat ibadah kemudian sekarang luntur seorang yang tadinya bergaul dengan orang-orang baik sekarang bergaul dengan orang jahat ini musibah yang besar lebih daripada musibah-musibah dunia. Makanya di antara doa yang Nabi panjatkan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah menimpa agama kami. Karena musibah yang menimpa agama ya tidak mendatangkan pahala bahkan membawa dosa. Kalau musibah-musibah dunia, misalnya ayam kita dicolong maling misalnya, atau kita jatuh kesandung kemudian lecet sakit ini mendatangkan pahala dan menghapus do, dosa tapi kalau musibah menimpa agama kita yang dulunya kita semangat kemudian selalu luntur atau istilahnya apa futur maka ini musibah yang tidak membawa kebaikan apapun dan musibah yang mendatangkan dosa kemudian masyarakat rahimakumullah yang terakhir karena waktu juga sudah sempit uh, di antara ciri seorang itu <clears throat> bahagia idza adnaba istaghfar idza adnaba istaghfar jika seorang berbuat dosa dia beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tak, tak ada gading yang tak retak tidak ada seorang sehebat apapun yang kemudian tidak pernah melakukan kesalahan dan orang yang baik bukan berarti orang yang tidak pernah punya dosa. Tapi orang yang baik manakala dia salah, manakala dia keliru, dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Adalah Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Ketika beliau berada di tempat ibadahnya di mihrabnya. Dikejutkan oleh dua orang yang naik ya pagar kemudian lompat dan masuk ke tempat ibadahnya Daud. Kemudian dua orang tadi mengatakan kepada Nabi Daud, ya, salah satunya mengatakan, ya, wahai Nabi Daud, ini saudara saya. Dia punya 99 kambing dan saya punya satu kambing. Bisa satu kambing. Dan dia ingin merampas kambing saya supaya kambingnya genap menjadi berapa? 100. Dia meminta dengan paksa agar kambing saya diberikan supaya kambing dia menjadi apa? 100. Nabi Dawud mengatakan laqad dolamaka bisu'alina ajad bisu'alina tiga ilanya aja dia telah mendolimi kamu dengan dia meminta kambingmu untuk digabungkan dengan kambingnya dia di sini Nabi Dawud keliru kenapa ketika ada dua orang ya bersengketa seorang tidak memutuskan sampai mendengar keterangan dari dua belah pihak kan seperti itu di sini Nabi Dawud baru mendengarkan dari satu belah pihak ya. kemudian Nabi Daud menghukumi Nabi Daud pun beristighfar kepada Allah bertobat keliru keliru karena orang yang menghukumi dua orang yang sedang berselisih dalam masalah hak dia harus mendengarkan dari dua belah pihak kemudian dia me, apa namanya ya kemudian membaca mana yang lebih benar kemudian itulah keputusannya namun Nabi Dawud tadi baru mendengarkan dari satu belah pihak sudah memutuskan maka dia pun beristighfar pada Allah. Bertobat pada Allah SWT Ya, yang namanya Nabi maksum. Yang namanya para nabi itu maksum. Maksum artinya dijaga dari dosa. Berbuat salah segera ditegur oleh Allah dan kembali kepada jalan Allah. Nabi Adam alaihissalam dia melakukan kesalahan melakukan kesalahan dengan makan dari pohon yang Nabi Adam dilarang makan darinya waktu itu tergoda oleh iblis padahal Allah sudah mewanti-wanti mewanti-wanti Adam dan Hawa janganlah kalian mendekati pohon ini pohon apa ya pohon apa orang mengatakan pohon khuldi bukan yang namakan pohon khuldi itu setan Pohon apa kita nggak ngerti. Pohon yang kalau ada makan darinya, ada malah diusir dari sorga. Kemudian eh, pakaiannya lepas, ya, diturunkan ke muka bumi yang dulunya kalau ingin makan tinggal makan sudah ada di hadapan setelah diturunkan di muka bumi harus mencari harus memasak jadi yang menamakan pohon khuldi itu setan pohon yang kalau dimakan jadi apa mendatangkan dosa malah dikatakan pohon kekekalan ini diantar trik-triknya setan untuk menggoda manusia memberi nama yang jelek dengan uh, eh, setan jelek diberi nama yang baik WTS dikatakan kubu-kubu malam aku malam riba dikatakan bu bunga khamar dikatakan minuman persahabatan coba kalau ngatakan ya misalnya ya. bunga dikatakan riba orang kan uh riba kan kemudian apa namanya uh, eh, uh, eh, WTS katanya pelacur nah, kan orang beda kan dibilang ya kalau orang misalnya mengatakan ya ini uh, eh, umur khabais, biangnya kejahatan khamar biang kejahatan orang ya ketika mendengarnya dia bisa jadi apa ngeri kalau dibilang ini minuman persahabatan lain urusannya seperti memang triknya setan untuk apa menggoda manusia. Perkara-perkara yang jelek diberi nama dengan nama yang baik untuk menipu. Istighfar meminta ampun kepada Allah SWT atas dosa yang kita lakukan. Ini adalah sifat kaum mukminin. Bahkan istighfar itu tidak hanya ketika seorang berbuat maksiat. Bahkan ketika seorang melakukan kebaikan pun dia masih istighfar. Makanya sunnah dari Rasulullah selesai sholat fardu membaca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah tiga kali. Lalu ada yang bertanya, loh kok istighfar? Apa sholat dosa? Jawabannya bukan dosa. Tapi seorang mukmin dia istighfar meminta ampun kepada Allah karena dia merasa bahwa ibadah yang ia lakukan belum sempurna masih banyak kekurangan di sana dan di sini dia pun beristighfar minta ampun kepada Allah demikian pula ar-rasul di antara sunnahnya ketika beliau keluar maaf dari kamar mandi dari buang air beliau mengatakan apa ghufranaka ya Allah kami memohon ampunan kepadamu bagaimana seorang keluar dari kamar kecil keluar dari WC kemudian mengatakan ya Allah kami mohon ampunan kepadamu jawabannya yang namanya seorang diberi oleh Allah kemudahan untuk buang air ini nikmat dari Allah dan nikmat dari Allah masih terlalu banyak yang belum kita apa syukuri anda akan tahu betapa besarnya nikmat orang bisa buang air ya ketika ada orang yang ya ya bisa buang air sulit dipasang kateter ya ada orang misalnya sulit membuang air besar kemudian minum ya obat ini dan obat itu ketika seorang diberi kelancaran buang air besar dan buang air kecil maka nikmat dari Allah dan nikmat terlalu banyak yang belum kita syukuri kalau ketaatan pun kita masih mengistighfarinya karena kita merasa belum bisa menjalankan tugas dengan sempurna lalu seperti apa dengan dosa dan kemaksiatan ya akhi Allah maha penyayang Allah maha pengampun janganlah ketika dosa itu kita lakukan kemudian kita ya kemudian tidak berusaha untuk membersihkannya. Setiap seorang hamba berbuat dosa akan dititik hitam pada hatinya. Semakin banyak dosa, semakin banyak titik hitam yang melekat pada hatinya. Ketika hati sudah hitam, maka ibarat panci ya yang biasa digunakan untuk masak pakai kayu. Panci yang sering digunakan masak pakai kayu, kemudian jarang dicuci, itu kan arangnya apa? Tebal sekali kan? Kalau sudah tebel orang mau eh, nyiram pakai air kalis ya kan lewat itu air. Gak nempel. Demikian pula kalau hati ini telah penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan titik hitam, nasihat kayak apapun tidak akan masuk. Ini mas seperti apapun tidak akan tidak akan masuk. Ini barakallahu fikum bahwa dosa akan menyebabkan hati seorang dititik nanti kita. Kalau hati sudah seperti itu, tidak lagi jernih memandang sesuatu. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Nasihat tidak akan bisa tembus. Sebenarnya air ketika disiramkan pada panci yang sudah penuh dengan arang pun akan apa? Lewat begitu saja, tidak nempel. Masyarul ahibah rahimakumullah bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih suka menerima tobat hambanya lebih dari seorang yang dia melakukan perjalanan di padang pasir yang luas terbentang kemudian kendaraan dan perbekalannya hilang kalau orang misalnya dia masih di kampung mungkin masih mending ya kan ini di padang sahar yang luas nggak ada orang ya kendaraan dan perbekalannya hilang terus asa dia bisa dia putus asa sedang tiduran sudah dia merasa sudah saya di sini mati, ya kan? Ternyata kendaraannya beserta berbekalnya ada di sisinya. Dia pun terbangun. Saking bahagianya saya mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu hambaku dan aku Rabbmu. Saking bahagianya sampai salah omong. Orang ya kalau grogi itu salah omong. Kalau orang bahagia apa? Bahagia ya keterlaluan pun bisa salah omong. Saya mengatakan ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Robmu. Ini kan ngeri ya kan? Saking senangnya sampai salah ucap. Ya kan seperti itu. Maka Allah lebih senang menerima tobat hambanya ketimbang orang tadi menemukan kembali kendaraannya. Kembalilah kepada pangkuan Allah, kembalilah kepada Allah SWT. Allah SWT mengatakan wa anibu ila rabbikum kembalilah kalian kepada Allah wanibu ila rabbikum dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat dan termasuk surat yang akhir-akhir turun pada Nabi yaitu surat An-Nasr Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab apabila pertolongan dari Allah telah datang dan kota Mekah telah dibuka dan kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama ini maka bertasbihlah engkau hai Rasul dengan memuji Rabbmu dan meminta ampunlah sungguhnya Allah dat yang pemberi ampun ketika turun ayat ini kepada Rasul maka beliau dalam rukuknya dalam sujudnya beliau mengatakan subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli kata Aisyah ketika turun ayat tadi Rasul banyak-banyak mengatakan dalam sujud dan rukuknya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli mengamalkan ayat tadi maksudnya engkau ya Allah dan dengan memuji engkau ya Allah ya Allah ampunilah aku ya seperti itu ar-rasul yang kebaikannya amal sodihnya jangan ada tanya namun beliau banyak-banyak istighfar beliau sehari semalam tidak kurang dari 70 kali beristighfar meminta ampun pada Allah swt. wa beliau seorang pemimpin umat yang tentunya menjadi teladan kalau Rasul seperti ini yang kebaikannya anda gak usah tanya namun beliau senantiasa istighfar lalu kayak kita yang banyak dosa banyak kesalahan khilafan apa kemudian kita tidak istighfar bahkan kata ulama seorang beristighfar meminta ampun kepada Allah dari seluruh dosa yang dia ingat dan dia tidak ingat Bahkan kata ulama, dosa yang saya lupa lebih saya khawatirkan daripada dosa yang saya ingat. Nah, dosa yang diingat orang mungkin akan istighfar. Sementara dosa yang tidak dia ingat tentu lebih banyak dari yang dia ingat kan. Kalau dia tidak mengistighfarinya, tidak meminta ampun pada Allah, khawatir. Jadi sebab kebinasaan. Seorang mukmin ketika dia berbuat dosa, seolah-olah dia sedang berdiri di bawah gunung yang tinggi ya dia khawatir gunung itu akan meruntuhinya namun seorang munafik di saat dia berbuat dosa ibarat seekor lalat yang hingga di hidungnya kemudian dia tepis dengan tangannya menganggap enteng itu dosa nggak ringan itu kemaksiatan seorang muslim seorang mukmin ketika dia berbuat dosa dia merasa seolah-olah dia sedang berdiri di bawah gunung yang menjulang yang tinggi yang dikhawatir akan tertimpuk oleh apa batu-batu gunung tersebut. Masyaallah ahibah rahimakumullah mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kalau diberi kita bersyukur. Kalau diuji kita bersabar. Ketika kita berbuat dosa kita istighfar. Semoga sifat-sifat kemuliaan ini selalu menempel kita kepada kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.